Setelah kita mengetahui akan keutamaan ulama dan kedudukan mereka di sudut pandang Islam dan juga menurut pandangan kaum muslimin dan juga kita telah mendengar secara ringkas biografi ulama-ulama Madinah yang telah menyampaikan kajian berapa minggu yang lalu di Yogyakarta teringat oleh saya akan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita berbicara memfokuskan permasalahan kepada ulama-ulama Madinah? Kenapa tidak harus ulama-ulama yang lainnya? Bukan berarti bahwa kita berbicara tentang ulama-ulama Madinah bahwa kita adalah murid-muridnya yang belajar di bawah kaki mereka bersimpuh, duduk, mengkaji dan semacamnya. Akan tapi wallahu alam ini adalah tanabbuat yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai busra kabar gembira bagi ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman bahwasanya Rasulullah SAW bersabda innal imana la ya'ziru ila al madinah kama ta'ziru al hayyatu ila juhriha sungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya dan ulama-ulama kita telah menyebutkan bahwa iman yang disebutkan adalah ilmu. Dan Madinah adalah sarangnya. Dan ilmu telah kembali kepada sarangnya yang semula yaitu Madinah. Makanya semua dakwah ahlu sunnati wal jamaah di atas permukaan bumi ini tidak ada satupun kecuali pengaruh dakwah Madinah sebagai kota Rasulullah SAW yang di dalamnya adalah Islamic University, kecuali di sana ada bekasnya. Sebutlah dakwah Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Beliau adalah ulama besar yang mengajar dan pendiri Kuliahul hadis. Sebutlah itu di Syam dan sebutlah dakwah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman yang membuka Darul Hadis. Sebutlah dakwah dakwah semuanya maka tidak lepas dari orang-orang lulusan tamatan Madinah. Dan sebutlah dakwah yang Anda sekarang berbahagia dengannya. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah ditamatkan dan dimulai dari ulama-ulama yang belajar di kota Rasulullah SAW dan terakhir orang tua kita, buya kita, Jufri Effendi Wahab, MA rahimahullahu taala. Dengan demikian, jika seandainya begitu pentingnya ulama di dalam pengaruh dakwah dan Islam, dan pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk memecahkan problema-problema permasalahan kita kepada mereka, maka para ikhwan dan akhwat, alangkah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapkan dan kita haturkan kepada mereka-mereka ini. Permasalahan pribadi kita, permasalahan keluarga kita, permasalahan usaha kita, permasalahan dakwah kita, permasalahan Islam kita harus kita hadapkan dan kita haturkan kepada mereka dan inilah yang akan insyaallah akan disampaikan juga oleh Ustaz Asri tentang masalah pembeberan problema umat Islam dewasa ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Ma ba'd Lima orang masyayikh Atau ulama yang telah kita jelaskan sedikit dari biografi mereka. Mereka semua adalah ulama-ulama yang berasal dari Madinah, yang domisili di Madinah. Sekalipun sebagiannya berasal dari luar Madinah, tapi mereka lebih mementingkan untuk tinggal di Madinah karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah dan juga apa yang dijelaskan oleh Ustaz Amin tadi tentang masalah iman itu akan kembali ke kota Madinah. Lima orang masya ini mengupas berbagai macam problematika umat, berbagai macam penyakit hati. Kita kenal di negara kita ini dengan pekat, penyakit masyarakat, yaitu seperti narkoba, tindak prostitusi ataupun pengangguran, kriminalitas dan berbagai macam hal-hal yang merusak masyarakat dan masyayikh mereka-mereka itu mengupas tentang masalah penyakit hati atau bisa saya singkat dengan peti, penyakit hati atau penyakit umat. Saya dapat membagi dari penyampaian-penyampaian mereka penyakit-penyakit yang terjadi kepada dua bagian. Yang pertama penyakit pribadi yang timbul dari pribadi itu dalam masalah yang pertama suul khuluq buruknya akhlak. Masyayikh menjelaskan tentang masalah akhlak yang jelek. Kita mengetahui bahwasanya akhlak yang baik atau akhlak yang mulia itu merupakan ibadah. Min ajallil ibadat. Merupakan ibadah yang paling mulia. Bahkan juma'ul khair pusat dari kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imamul Muslim, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kita mungkin atau banyak yang meremehkan atau tidak memperhatikan masalah akhlak. Dan itu jelas dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitabnya syara Al-Arba'in An-Nawawiyah Jami' Al-Hunumi wal Hikam beliau mengatakan kathirun minan nas yadhunnu anna taqwa hiya al-qiyamu bi huquqillah duna huquq ibadi kebanyakan orang menyangka bahwasanya takwa itu adalah hanya melaksanakan hak-hak Allah salat puasa zakat, dan lain sebagainya. Adapun masalah hubungan manusia sama manusia itu diabaikan, dilalaikan. Bagaimana kita ber, berucap, berbicara dengan teman, dengan orang tua, berakhlak dengan orang tua dalam berbicara, dengan guru, dengan ustadz, itu diatur oleh Islam dan itu yang diabaikan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Habib Ibn Rajab itu di zamannya, di abad yang ke-8. Apalagi di abad kita ini. Masalah berpakaian, berakhlak, bertemu dengan teman, ifsa'us salam, tidak ada lagi saling mengucapkan salam sama kita. Apalagi hal ini kalau didasari oleh salah paham dalam memahami manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga tidak lagi akhlak. Akhlak masuk masjid. Akhlak mendengarkan majalis zikir. Ini dalam masa akhlak akan diobat oleh masyayikh Madinah. Ini fenomena yang terjadi. Kemudian di antara akhlak adalah al-kadhib yang juga dikupas oleh masyayikh itu masalah kadhib, dusta. Masalah memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan kenyataan. Ini sudah kita anggap untayan-untayan kata yang biasa kita lakukan setiap hari. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjanji dusta dalam transaksi jual beli dusta, bahkan dalam menghukum seseorang juga dusta menyebarkan perkataan orang persis dengan apa yang dinyatakan oleh Allah terhadap syaitan Karena para syaitan kul hal unnabbiukum ala man tanazzalu syaitan tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu akan turun kepada setiap orang yang berdusta, yang suka berdusta. Menyebarkan perkataan orang atau sikap dalam berhukum menambahkan dan mengurangi perkataan orang lain ini juga termasuk malah dusta karena Rasulullah SAW mengatakan al-kadzib miftahun nifaq adalah kunci yang akan membuka kita memasuki kemunafikan kemunafikan sebagaimana Rasul mengatakan ayatul munafiqi salatan di antaranya apa idza haddatsa kadzab apabila ia berkata dusta. Dan ini dusta ini merupakan akhas sifat aradhilin Merupakan sifat yang paling jelek dari sifat-sifat orang yang sudah jelek bentuknya. Para preman-preman itu itu kalau kata-kata dusta itu sudah merupakan perkataan biasa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan wa ana fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib walau kana mazihan. Kadang kita menganggap kalau kita hanya bersenda gurau dengan perkataan-perkataan dusta yang tidak benar itu merupakan hal yang biasa-biasa saja padahal itu merupakan akhlak. Ini kenyataan dan fenomena yang kita anggap itu merupakan hal biasa dan akan diobat oleh para masyarakat nantinya. Kemudian antara fenomena adalah al-khata fi raddi 'alal mukhalif. Keliru, salah dalam bersikap terhadap orang yang bertentangan, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa. Di antara hal ini adalah hajrul mukhalif. Memboikot, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita ini kesalahan seperti ini banyak terjadi. Ini akan dikupas oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang perkataan-perkataannya banyak kita nukil dari kitabnya Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah padahal tidak cocok dengan apa yang sebenarnya. Sehingga setiap orang yang tidak sepaham dengan kita, artinya yang salah dalam masalah manhaj atau dalam akidah langsung diputus hubungan. Tidak salam, wala kalam, bahkan kan kalau bertemu bermasa muka. Ini yang keliru. Jangankan dengan orang-orang yang awam dengan orang-orang yang sama-sama belajar tentang ah, manhaj al sama-sama mendekatkan diri kepada ajaran yang benar, akan tapi salah dalam atau sebatas ilmunya dia keliru dan tidak sebaham dengan kita, akhirnya kita hajar, ditahdir, jangan berhubungan Jangankan berhubungan tentang masalah muamalah yang biasa dinamakan muamalah dinia, muamalah dunyawiyah, transaksi jual beli pun yang mana Rasulullah SAW membolehkan dengan orang Yahudi diputus. Ini keliru dan ini fenomena yang harus diobat. Dan ini yang telah diobat oleh mas yang menyampaikan nasihatnya di Jogja. Kemudian di antara bersikap dengan mukhalif yang diobat fenomena yang terjadi adalah fitnatut takfir. Adalah masalah mengkafirkan, pengkafiran. Orang yang berlaku dosa besar atau para pemimpin penguasa-penguasa yang mereka anggap tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah dikafirkan akhirnya langsung mengangkat senjata ini problema yang memang akar-akarnya sudah ada di, di akhir-akhir zaman para sahabat. Munculnya khawarij. Kelompok yang kita sebutkan ciri-ciri mereka di saat kita bicara tentang ilmu, Rasulullah SAW menjelaskan mereka itu adalah yamruquna minas sah minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Begitu kencangnya, kuatnya pelesatan anak panah itu sehingga tepat pada masanya keluar dari sasarannya tidak meninggalkan bekas di anak panah itu. Begitu kuatnya, tajamnya anak panah. Begitulah orang-orang yang khawar ini disifatkan Rasulullah SAW mereka keluar dari agama Islam tidak meninggalkan bekas sedikit pun wala ibadah wala fiqh terhadap agama ini fenomena yang terjadi yang diobat oleh mereka di antara mereka adalah Syekh Ali bin Nasir faqihi tentang fenomena masalah takfir. Juga dalam masalah ini al-istihza bil ulama, meremehkan para ulama yang telah kita singgung tadi tentang kedudukan mereka di sisi Allah, di sisi kita. Kaum muslimin, tingginya kedudukan mereka, mulianya mereka di sisi Allah, akan tapi diremehkan ini merupakan fenomena yang perkataan-perkataan bahwasanya mereka itu bukanlah para ulama al-waqi'. Tidak paham tentang keadaan. Dan mereka adalah ulama adalah kaki tangannya pemerintah. Atau mereka yang dikatakan oleh para aqlaniyin, orang-orang yang mengutamakan akal daripada nakal, mereka mengatakan perkataan mereka bahasan-bahasan mereka tidak keluar dari sarungnya wanita. Berbicara tentang haid dan nipas saja. Ini pengeman terhadap para ulama. Mulainya berbicara dan meremehkan para ulama sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Di mana orang-orang munafik menghina dan mencela para sahabat. Fa'innahum akbaruna butunan wa ajbanuna endal liqa. Mereka itu para penakut yang hanya makan aja pikiran mereka. Ini perkataan orang munafik yang mencela para sahabat ulama harus di, di, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Perkataan-perkataan seperti ini dan bagaimana para zanadiqah yang mencela para sahabat, mencela eh, Abu Hurairah dan mengkafirkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini merupakan fenomena yang juga sampai sekarang ini masih ada dahan-dahannya, cabang-cabangnya yang bagaimana ini adalah merupakan manhat Yahudi untuk menyesakan kita. Karena kalau kita sudah terpisah dari para ulama, maka tidak ada lagi rujuk kepada kitab dan sunnah. Karena sudah semakin samar dan ajaran Islam ini, semakin berkurang pemahaman tentang Islam karena jauhnya kita dari para ulama. Disinilah kita akan e, jelaskan bagaimana para masyayikh mengobati fenomena dan penyakit yang disinggung oleh para ulama masyayikh di Jogja itu mudah-mudahan nanti kita ber, dengar bersama dan mengambil manfaat dari apa yang mereka sampaikan. Wallahu a'lam. Tentang masalah pemberian problema yang kita hadapi sekarang ini, kita ada tambahan dari Ustaz Muhammad Nur Di sini saya juga ingin menambahkan permasalahan yang juga merupakan fenomena kita yang berkembang belakangan ini apalagi orang-orang yang mereka menamakan dai-dai salafi atau dai-dai sunnah sehingga dengan perbuatan dan sikap dan cara mereka orang menilai tidak ahli sunnah atau menilai manhaj salaf atau menilai eh, dakwah salafi yang merupakan dakwah yang keras, dakwah yang brutal atau dakwah yang suka menghajar orang atau mentahdir orang atau hal-hal yang pada dasarnya dakwah salaf atau ahli sunnah berlepas diri dari tudingan-tudingan mereka. Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan permasalahan yang penyakit kita dan harus kita obati. Yaitu permasalahan bersikap brutal dan sikap keras terhadap baik sesama kita terhadap orang yang berselisih pendapat atau yang berseberangan dengan kita. Ini fenomena ini dapat kita lihat dalam juga kita berdakwah atau terkadang dalam sesama kita tidak ada lemah lembut atau hilangnya atau kurangnya sikap lemah lembut dan keterhati-hatian atau sikap yang bijak di dalam mensikapi permasalahan yang terjadi di kelangan salafin atau kaum muslimin secara umum ya sehingga banyak yang terkadang main hakim sendiri atau terkadang mengatasnamakan dakwah. Kamilah yang salafi sementara yang lain adalah sururi atau khalafi atau keluar dari manhaj. Sikap keras ini atau tidak adanya lemah lembut dalam mensikapi kesalahan atau bersikap maka telah menjelekkan nama salaf atau dakwah salafi itu sendiri Itu ada murifki wal anat. Tidak ada sifat lemah lembut, penyantun, kasih sayang di dalam mensikapi di dalam menanggapi permasalahan yang berkembang yang terjadi di kalangan salafin atau di kalangan kaum muslimin secara umum. Maka dalam hal ini ini juga merupakan problema yang harus kita insya Allah akan kita jelaskan atau insya Allah penyakit yang ada pada diri kita yang atau pada kaum muslimin dan insya Allah obatnya akan kita jelaskan pada perkataan para masyih yang juga merupakan nasihat mereka dalam daurah yang disampaikan di Jogja via telepon itu. Maka dalam hal ini kita perlu memahami bahayanya brutal atau bahayanya keras dalam menyampaikan dakwah dan juga merupakan problema kita atau baik kaum muslimin secara umum atau salafin itu terkadang kita ya ini di kalangan salafin mungkin tidak semuanya seperti itu tapi terkadang ada di sebagian salafin itu mereka mengatakan soal permasalahan tapi kenyataannya beda dengan apa yang mereka sampaikan yaitu ada merujuk ilal ulama fi umur dini kulli itu tidak kembali kepada para ulama di dalam segala permasalahan agama ya mayoritas kaum muslimin ya terkadang mereka dalam beragama ternyata apa namanya itu semuanya ingin ingin bicara ya dalam permasalahan dunia mereka tidak akan mungkin berbicara seenaknya saja tapi dalam masalah agama sangat berani manusia berbicara masalah din ini semua berbicara. Ya, bintang film pun bicara masalah agama. Dai-dai karbitan bicara masalah agama. Orang-orang yang aklaniun bicara masalah agama. Semua tukang sihir bicara masalah agama, dukun bicara masalah agama. Ya, tidak dikembalikan permasalahan pada ahli ilmu, para ulama. Dan juga terkadang di kalangan kita, kita menamakan kita dai ahli sunnah, tapi terkadang kita dalam menyampaikan permasalahan memilah-milah ini syekh kami dan ini syekh bukan syekh kami. Ya, Antas yang ditanyakan pada syekh kami saja, ini syekh kami, itu bukan syekh kami. Atau mungkin terkadang dalam permasalahan tidak apa namanya itu, tidak semua omongan dan keinginan yang kita sampaikan itu bisa ditanggapi oleh para masyarakat atau bisa di mereka menyampaikannya atau memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Maka kita pilih-pilih. Ini perkembangan atau fenomena yang juga, fenomena yang juga kita perhatikan belakangan ini di kalangan para salafin mereka menamakan dai salafi. Sehingga kita melihat ini Syekh Madinah, ini Syekh sana, ini Syekh kita, ini Syekh mereka. Ya, ini memilah-milah hal seperti ini juga merupakan hal-hal yang sangat berbahaya yang akan bisa merusak nama dakwah salaf dan juga akan merusak kaum muslimin atau ahli sunnah secara umum dan akan menyebabkan perpecahan di kalangan ahli sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Ini mungkin yang saya tambahkan dari fenomena atau problematika umat kita di sekarang eh, di eh, zaman sekarang ini. Insya Allah obat atau solusinya Insya Allah akan kita sampaikan di dalam menyampaikan peran apa nasihat nasihat nasihat para masyayikh yang Insya Allah sebentar lagi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Setelah kita memahami problema yang ditelaskan oleh ulama-ulama Madinah bahwa sisi akhlak buruknya muamalah sesama saudara adalah pembahasan yang dibahas oleh Syekh Abdul Malik bin Ramdan eh, Ramdan Al-Jazair tentang masalah dusta tidak jujur terhadap diri sendiri pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali tentang permasalahan sering menyalahkan yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam syariat Islam, salah di dalam cara etika amar ma'ruf nahi mungkar dibahas oleh Syekh Ibrahim Ruhaili yang memang pakarnya dan beliau disertai S3-nya tentang masalah muamalah ahlu sunnah wal jamaah kepada ahlul bid'ah dan ahlul ahwa tentang masalah kejadian dewasa ini pemboman, pembunuhan bunuh diri dan semacamnya yang dikenal sebagai bom bunuh diri dibahas oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi tentang masalah fitnah takfir. Fitnah tentang pengkafiran bermula mulai mengkafirkan kemudian berakhir dengan penghalalan darah dengan cara membom. Dan pelecehan terhadap ulama. Pembahasan yang juga dibahas oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Problema ini dibahas oleh ulama kita. Dan mereka memberikan solusi, obat penawar. Bagaimana kita keluar dari permasalahan yang memang permasalahan masa kini yang mereka jelas mengambil dan menyadur dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan asar dan perkataan para sahabat Rasulullah dan para ulama salaf. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah menyelesaikan sesen pertama di dalam pembahasan kita ini dan kita memberi waktu 15 menit untuk sesen kedua intinya yaitu obat dan jalan keluar solusi untuk semua problem yang telah kita beberkan tadi yang kita telah kita paparkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang masalah jalan keluar dari semua problema yang kita paparkan sebelumnya. Bagaimana merubah akhlak, bagaimana merubah diri, bagaimana kiat dalam menghadapi ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Bagaimana kita jauh dari fitnah takfir. Bagaimana kita belajar menghormati para ulama, dan meletakkan sesuai dengan kedudukan yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Jalan keluarnya pada sesi yang kedua ini kita akan bahas. Salah satu hal yang sangat besar dan dia adalah inti dari semua jalan keluar dan dia adalah jawaban dari semua problema yang kita hadapi adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah SAW telah menyatakan di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sangat panjang, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir al rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk setelahku nantinya. untuk memahami kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan untuk sebuah pengertian tentang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah kita berikan waktu kepada Ustadz Asbri untuk menerangkan makna arti berpegang teguh keutamaan berpegang teguh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang berpegang teguh dan bagaimana caranya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kepada beliau saya persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Para ikhwan رحمني الله وإياكم الاعتصام بالكتاب والسنة berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pokok merupakan penentu dari keluar atau sembuhnya kita dari berbagai penyakit yang kita beberkan pada sesi pertama tadi Fadilatul Syekh Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi Hafizahullah Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad Suhaimi membicarakan masalah itisam berpegang teguh kita kepada Al-Quran dan Sunnah ini dengan panjang lebar Beliau mengatakan apa maksud atau arti makna daripada berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kata beliau, al-i'tisam bil kitab was sunnah huwa an al muslim qusar juhdihi fil wuquf 'inda an-nusus as-sar'iyyah ya'khudhu منها الطريق الذي يعبد به ربه ويقف عندها قولا وعملا واعتقادا kata beliau berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya ayyubdhilal muslim seorang muslim berupaya atau berusaha kusara juhdihi dengan semaksimal mungkin fil wuqufi inda nusus syar'iyyah untuk tegak berdiri pada nas-nas syariat berpegang teguh kepada nusus syariah apa yang dikatakan syariat ia katakan apa yang diperintahkan oleh syariat ia lakukan dan apa yang dilarang oleh syariat ia tinggalkan ini makna daripada al-i'tisam bil kitab wa sunnah ya'khudhu minha di mana ia mengambil dari nusus syar'iyyah dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah at-tariq alladhi ya'budu bihi rabbah cara metode tariq jalan Bagaimana ia beribadah kepada Allah Bagaimana ia melaksanakan Ubudiyah Melaksanakan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wayaqifu indaha Dan dia berhenti Pada nusus syariah tersebut Baik itu qawlan wa amalan wa atiqadan Baik itu dalam masalah ucapan apapun ucapan yang dibenarkan oleh syariat ya ucapkan. Dan apapun perkataan yang tidak dibenarkan oleh syariat ya tidak berbicara. Amalan apapun yang namanya amal amal soleh yaqifu inda nusus syar'iyyah. Dia berdiri berhenti di mana nas-nas syariat berhenti. Tidak melampaui nusus syar'iyyah. Wa i'tiqadan, baik itu masalah i'tikad, keyakinan. Ini makna al-i'tisam bil kitab wa sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi. Beliau menjelaskan lebih lanjut "Ai la ya'malu amalan hatta ya'lama anna hadzal amal must مستندا إلى دليل من قول الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يعبد الله على بصيرة Artinya la ya'malu amal. Dia tidak melakukan suatu amalan, tidak mengucapkan suatu perbuatan, suatu perkataan. Hatta ya'lam sehingga ia mengetahui anna hadzal amal bahwasanya amal yang ia akan lakukan ini mustanidan ila dalilin min qaulillah atau sunnat rasulillah. Ini i'tisam. Harus ada dasarnya. Artinya ya'budullah ala basirah. Dia beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya, baik itu yang melalui lisan ataupun anggota badan lainnya ataupun keyakinan harus cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya ataupun Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Ini makna dari intisam bil kitabi was sunnah. Adapun dalil-dalil wajibnya kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dari Al-Quran dan sunnah banyak sekali. Syekh Salih bin Sa'ad Suhaimi menukilkan banyak sekali dari ayat-ayat dari Al-Quran. Yang pertama kali Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Apa kata Allah? "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ini dari yang pertama. "Wa'tasimu bihablillah" dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an seluruhnya wala tafarraqu dan jangan kalian saling berpecah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika mereka memanggil. Istajibu ini merupakan perintah agar kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi walil rasuli Iza da'akum apabila ia memanggilmu lima yuhyikum. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kemaslahatan kita. Lima yuhyikum. Berapa-apa yang akan menghidupkan kalian. Ini yang kedua. Terusnya Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah yaitu melalui kitabullah. Wa atii'ur rasul mentaati perintah-perintah Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Ini kembali berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dari lain dari Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepadamu dari Rasulullah SAW fakhudhuh. Ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkan. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian dari sunnah Rasulullah SAW Syekh Saleh bin Sa'ad Suhaimi menukilkan Dalil-dalil yang pertama adalah khutbatul hajah. Alaikum sunnati wa sunnatul khulafair rasyidin. Kemudian hadisul Arbad bin Ibn Sariyah yang dibacakan oleh Ustaz Armen tadi. Kemudian hadis lain, "Inni tarikun fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian yang jika kalian bertegang teguh kepada keduanya, maka ini akan sesat selama-lamanya. Apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru yang tidak termasuk ajaran kami, maka ia ditolak oleh Allah. Ini merupakan larangan untuk berpegang kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari atharus salaf, dari perkataan ulama-ulama salaf, terutama para sahabat, perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, maka ambillah sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarru nasi quluban mereka orang yang manusia yang paling bersih hati mereka yang paling tunduk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa a'maquhum ilman dan mereka yang paling dalam ilmunya yang paling luas ilmu mereka wa aqalluhum takallufan orang yang paling sedikit cara untuk menyusah-nyusahkan diri mencari hal-hal yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang membicarakan pentingnya kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Syekh Salih bin Sa'ad Suhaimi. Saya rasa cukup sampai di situ. InsyaAllah ta'ala Ustaz Muhammad Indonesia akan menjelaskan tentang pentingnya atau bagaimana cara kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam telah kita ketahui makna i'tisam, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan juga kita telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk berpegang teguh. Dan kita telah menyemak sunnah Rasulullah SAW tentang pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Maka Ustaz Muhammad Nur Hasan akan menerangkan bagaimana caranya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan juga nantinya akan menerangkan tentang masalah hasil dan faedah buah yang dihasilkan dari berpegang teguh dan berbahayanya jauh dari berpegang teguh dari Al-Quran dan Sunnah. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz Muhammad Besar.